Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an setelah kita menyelesaikan pembahasan kita mengenai hadis al-fard yaitu hadis yang na'am barakallahu fikum na'am dibawa sendirian atau diriwayatkan oleh seorang perawi atau seorang perawi menyendiri dengan sebuah hadis nah barakallahu fikum atau ahlul balad sebuah nah barakallahu fikum penduduk negeri misalkan ahlus syam menyendiri dengan sebuah hadis sebuah periwayatan dan semisalnya sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada asalnya kebanyakannya nah barakallahu fikum al nah, al-ifrat atau hadis fard seperti itu kebanyakannya dhaif cuman ada juga yang sahih dilihat keadaannya lagi nah barakallahu fikum nah seperti itu karena terkadang dia menyendiri dengan sebuah riwayat nah dari penduduk negerinya, tapi ternyata dia punya pendukung yang lain di negeri yang lain. Paham ya? Misalkan Ahlus Syam, nah di Ahlus Syam itu dia membawa hadis sendirian. Paham ya? Seakan-akan dia menyelisih Ahlus Syam yang lainnya. Padahal di sana selain dia itu ada orang sikoh juga membawa hadis yang seperti, semisal seperti itu. Menjadi menyendiri dengan sebuah hadis juga sikoh juga. Nah, seperti itu perlu perlu dicek lagi, perlu diteliti lagi. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih Wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahumu qad urifa. Sekarang berkaitan masalah hadis yang mu'al. Mu'al itu adalah hadis yang di dalamnya ada illah, penyakit. Penyakit ada dua, illah qadhihah ama illah ghairu qadhihah. Penyakit yang bisa merusak hadis itu dikatakan sahih atau tidak dan penyakit yang tidak merusak. Tamnya, karena termasuk syarat daripada hadis sahih apa kemarin? Pertama ayyakuna sanadu muttasilan, ya enggak? Ayyakuna sanadu muttasilan. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bidabt tam, bidabti at-tam, ya enggak? Kemudian ayyakuna al-hadis Nah barakallahu fikum ayyakuna hadis atau ayyakuna sanadu khalian minal illah qadihah. Kemudian yang kelima ayyakuna as-sanadu khalian na barakallahu fikum minasyudzud. Lima syarat itu kita lewati di awal-awal kemarin. Paham ya? Lima itu kalau ada berarti hadis sahih. Bersambung sanatnya. Kemudian perawinya disifatin adalah adalah itu mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus, dalam keadaan dia senantiasa menjaga agamanya dan kehormatannya, muruahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah seorang perawi hendaknya disifati dengan adab atam, Hafalnya kuat tapi sempurna. Paham ya? Karena nanti kalau enam khafifud dhabt kalau hafalannya itu ringan dalam artian tidak sempur, tidak, se, tidak sekuat yang pertama itu nanti hadisnya hasan. Tamnya adabut attam, adabtu attam. ad sendiri ada dua kan? tu sadr sama adabtu tu Kuatnya hafalan yang dia miliki dan kuatnya tulisannya dia menjaga tulisannya itu. Nah, tidak sembarangan mencari sekretaris, tapi benar-benar tulisannya dijaga karena terkadang disebabkan karena sekretaris yang jahat tadi seorang perawi jadi lemah dia karena sama sekretarisnya dimasuk-masukkan hadis-hadis yang bukan milik dia itu loh. Paham ya? Terkadang di seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selamat dari apa? Penyakit yang bisa merusak tadi, illah qadhiha. Kemudian selamat juga dari syudud syadz ganjil. Kita lihat nanti. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadza wal qismur rabi' wal 20." Ini pembagian yang ke-24. Min aqsamil hadits madhkura fil nadhm, yaitu barakallahu fikum dari pembagian hadis-hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa al-ma'lul awil mu'allal. Ma'lul awil mu'allal. Hadisnya ma'lul itu maksudnya di di dalamnya ada penyakit, paham ya? Atau ada illah yang qadhihah yang merusak. Naam. Yuqal al-hadis al-mu'allal wa yuqal al-hadis al-mu'all boleh mu'al, boleh mu'allal. Cuma nanti yang rajih yang mana? Wa yuqal hadis al-ma'lul. Ma'lul berarti hadisnya dicacat. Paham ya? Hadisnya itu dicacat, nam dikritik dan juga ada penyakitnya di situ. Kullu hadhil istilahat lil ulama al hadith wala syakka anna akrabuha wala syakka anna aqrabaha liswab shawab min haitsul lughah wal mu'allu. Nah, ini semuanya ada istilahnya, istilahnya para ulama ahli hadis. Tidak diragukan lagi bahwasannya yang lebih mendekati daripada kebenaran ditinjau dari si bahasa adalah al-mu'al. Bukan mu'allal, bukan ma'lul, al-mu'al. Mu'al, hadisnya mu'al gitu. Bukan mu'allal, bukan ma'lul, tapi mu'al. Li'anna wazna mu'al as-sarfi huwa mu'al. Mu'al ini kan timbangan sarafnya kan muf'al. saya mu'al saya mu'lal saya Mu'lal. Eh, mu'lal nah barakallahu fikum kemudian dinakal harokatnya. Eh, fathahnya dipindah ke ain. Akhirnya dua lam itu kan harus diidgham. Jadi mu'al Paham ya? Mu'allu artinya, mu, artinya mu'lalu. Paham ya? Artinya mu'lalu, muf'alu. Wa dzalika li anna lam musaddadah fatakunu an harfaini awwaluhuma saakin. Yang demikian itu karena lamnya itu musaddadah, dua double lamnya itu double. Aslinya adalah mu'lalu. Nah, Fatakunu an harfain maka menjadilah dua huruf. Awaluhuma sakin yang satu di antara kedua sukun. Fa idza nadarna fa idza nadarna ila istiqaq wajadna an hadha waswab. Jika kita lihat pada pecahannya maka ini inilah benar. Jadi mu'al itu kata mu'lal. Paham Mu'lal dipindahkan harokatnya dia apa? Jadi mu'al. Cuman karena lamnya dua diidghamkan mu'allu. Li'annahu ma'khudun min a'allahu yu'illuhu fa huwa mu'allun. Misal aqarrahu yukirruhu fa huwa Naam, mukirrun aw muqarrun. Ngapa masalah ya? Naam. Walladzina qalu innahu ma'lun, ma'lulun akhadhuhu min illatin. Orang-orang yang mereka mengatakan bahasa hadis itu ma'lul, mereka mengambil dari kata min illah dari kata illah. Misal na'am fa huwa na'am masdudun. Nah, menguatkan ya atau dikuatkan gitu ya. Fa yusammunahu ma'lulan li'annahu ma'khudun min al-fi'l thulathi. Ma'lulan berarti di cacat apa istilahnya hadisnya itu Nah, barakallahu fikum ada penyakitnya. Berarti kalau dicacat berarti ada penyakitnya. Walladzina yaqulun mu'allal, ada pun mu'allal akhadhuhu min 'allalahu huwa mu'allal. Misal qawwamahu huwa muqawwam was kama sabaqa al-mu'allu. Paham ya? Yang tepat mu'all ya. Mu'allu dari timbangan muf'al, mu'lal. Fa naqul al-mu'allu huwa mu'al pasti. apa sih? Al-hadithu alladhi yakunu zahiruhu sihhah walakinahu ba'da al البحث anhu yatabayyanu annahu fihi 'illatun qadihatun لكنها خفية artinya hadis mu'al itu adalah hadis yang dohirnya nampaknya itu sahih hadisnya dohirnya nampaknya sahih dohirnya saja ya nampaknya sanadnya semua sahih kelihatannya matanya juga sahih kelihatannya tapi setelah dicek lagi dibahas ternyata nampaklah bahwasanya di dalam hadis tersebut ada penyakit yang merusak ada penyakit yang merusak tapi penyakit apa khafiyah tersembunyi enggak setiap orang tahu kita aja mungkin nggak tahu. Yang tahu itu para jahabidah, para cendekiawan atau para ahlul hadis. Mereka tahu. Paham ya? Mengetahui tentang apa tentang detail dan juga bagaimana hadis ini yang mana sih mana. Nam ilahnya yang mana yang merusak itu. Kalau kita nggak tahu mungkin. Nah, karena ilahnya tersembunyi sekali. Ilahnya tersembunyi sekali. Nah, ilah khafiyah. enam. Misal misal dari contohnya, contohnya ya, wal hadis ala annahu marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanad sekarang. Diriwayatkan sebuah hadis Diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya hadis tersebut marfu, marfu itu berarti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sanad sanadnya semuanya bersambung. Enggak mungkote, enggak mu'dal. Bersambung sanadnya itu. Sampai kepada Rasulullah. Wa yakunu hadha huwal ma'ruf al-mutadawil na'am 'inda al-muhadditsin. Maka menjadilah inilah yang ma'ruf, Nah, al-mutadawal yang sering diterima dan juga sering diambil 'inda al-muhadditsin. Nah, kalau menurut al-muhadditsin al-hadis Summa ya'ti ahadul huffaz wa yaqul hadzal hadis fihi illa qadiha. Perhatikan ini. Dohirnya kan bersambung sanadnya kan? Sanadnya dohirnya bersambung. Yang namanya sanad bersambung itu kan sudah bisa dikatakan hampir dikatakan sahih kan? Ewa. Tapi ternyata datang al huffat itu orang-orang yang hafalannya kuat, huffatul muhaddisin, wa yaqul dia mengatakan hadzal haditsu fi illatul qadiyah. Nah, hadis ini ada cacat yang merusak, ada penyakit yang merusak wahya anal hufadz rawahu munqati'an yaitu bahwasanya nam anal hufadz bahwasanya para penghafal tersebut mereka meriwayatkan munqati'an dalam keadaan munqati' terputus sanatnya bedakan munqati' dan mudhal ya kalau munqati' terputusnya apa tidak berderetan paham ya tapi kalau mudhal berderetan haddatsana a qala haddatsana d langsung itu dipotong dua b sama c dipotong itu namanya apa mudhal Paham ya? Langsung. Tapi kalau mengkotak hadatsana A, qala hadatsana C, qala hadatsana E. Terputusnya apa? Terputus sanadnya itu apa? Selang-seling. Itu mengkotak namanya. Paham belum itu contoh aja itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau mu'tal terputus sanadnya itu berderetan. Jadi dua perawi langsung dihilangkan itu. Apa maksudnya bedanya? Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum Fatakunu fi illah illatu dha'fin, maka menjadilah itu sebagai illah lemahnya tersebut. Muqati terputus. al kita terputusnya sanad. Bainama bainama al-ma'ruf bainan nas al hadis muttasilun. Padahal hadisnya itu kalau dilihat eh, yang ma'rufnya dari di kalangan manusia itu hadisnya mutasil bersama sanadnya. Cuman kan manusia kan belum tentu semuanya tahu. Ternyata datanglah para al-jahabidah ini. Ya, para cendekiawan, eh, orang pakar bidang ilmu hadisnya ini mengatakan hadisnya itu mu'al hadisnya ada ilahnya yang bisa merusak sehingga derajatnya pun menjadi dhaif misalkan. Oleh karena itu apa? Asy-Syaikh Mubin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih beliau mengarang sebuah kitab apa? Ahadits mu'allah. Hadis-hadis yang mu'allah, yang ada tatatnya yang bisa merusak dohirnya sehat, Dohirnya itu sahih itu loh. Dikumpulkan oleh beliau itu. Paham ya? Ada kitabnya itu kan? Ahadits mu'allah itu Syekh Mubin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih dikumpulkan situ hadis-hadis yang dohirnya itu sahih Cuman aslinya ada elahnya itu, Ada penyakitnya atau ada cacatnya yang bisa merusak. Nah, karena nanti ada catat atau elah yang tidak merusak itu ada juga. Nah, kita lihat sini. kalau al hafid Ibnu Hajar Asqalani, al hafid Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali ya. Nah, kalau al hafid Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih kalau disebutkan kalau al hafid itu toh itu masyhurnya siapa? al hafid Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Tapi kalau kalau al hafid Ibnu Rajab, nah berarti Rajab. Karena Al-Hafidz Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari juga. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu yang sempurna itu miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Fathul Bari yang punyanya Al-Hafidz Ibnu Rajab itu enggak sempurna. Paham ya? Disempurnakan oleh yang berikutnya. Naam. Fi Syarh Nukhbah, Nukhbatul Fikar, wa hadzal qismu min aghmadi anwa'il hadis. Pembagian ini hadis mu'allah ini, hadis mu'all ini termasuk pembagian yang paling rumit dan paling sulit dalam masalah jenis-jenis hadis. Tersembunyi soalnya, paham ya? Paling rumit, paling sulit. Soalnya kenapa kok rumit? Lah kalau kita lihat kita lihat dohirnya bersambung sanatnya. Dohirnya sahih ternyata ada ada al hadis, pakar al hadis mengatakan hadisnya mu'al. Wah, bingung lagi kan? Wah, seperti itu, rumit. Nah, Li'annahu la yattali' alaihi illa ahlul ilm an-nuqad alladzina yabhathuna al di asani dia wa mutuniha. Perhatikan, dikarenakan tidak ada yang bisa mengetek dan meniti hadis tersebut kecuali ahlul ilm. Kecuali ahlul ilm an-nuqat yang mereka pengkritik pakar hadis. Alladzina yabhasuna al-ahadits yang mereka adalah orang-orang yang mencari, membahas hadis-hadis dengan sanad-sanadnya serta matan-matannya. Nah, jadi kalau bukan ahlinya nggak bisa. Ahlul hadis banyak sekali ya, para nuqatul hadis seperti nah barakallahu fikum eh, al-Imam Abu Zur'ah, eh, kemudian Abu Hatim, nah barakallahu fikum Ar-Razi, itu semuanya. Abu Hatmar Razi, Abu Zur'ah, kemudian banyak sekali. Nam Yahya, Yahya bin Ma'in. Nam seperti itu semuanya bisa dilihat dalam kitab yang paling terdekat yang dikumpulkan oleh siapa itu? Nah, barakallahu kalafi, wa Al-Hafidz juga itu takrib ya. Nah, untuk masalah mengenai keadaan para perawi bisa dilihat yang paling dekat itu. Nah, tapi yang lain panjang lebar Tahdzibul Kamal juga ada. Nah, barakallahu fiikum Tahdzibut Tahdzib juga ada. Macam-macam. Kita lihat sini Ibnu Hajar yaqulu daiman fi bulughul maram. Nah ini. Ibnu Hajar padahal melakukan dalam artian mengatakan terus di dalam kitab bulughul maram. Naam u'illa bil irsal. Nah, aku mengatakan hadis ini mu'al berpenyakit dengan karena adanya irsal itu, mursal, tidak bersambung. Au illa bil waqf atau aku illahkan. Nah, barakallahu fikum dalam artian hadisnya ini apa mu'al karena adanya eh, dengan dengan disebabkan karena waqaf masih mauquf. Kalau mau sampai mana? Tabi'in sahabat? Mauquf. Sahabat atau tabi'in maqtu' namanya. Nah. Nah, kalau mursal? Mana mursal mana? Mana mursal? Rasulullah. Tabi'in langsung Rasulullah. Paham ya? Ya maqtu' hampir mirip dengan itu. Nah. Jadi tabi'in mengatakan qala qala Rasulullah itu misalkan. Wa kata. Fa idza qala dzalika farji' ila sanad wangdur fihi man rawah. Apabila beliau mengatakan seperti itu maka kembalilah kepada sanadnya dan lihatlah siapa yang meriwayatkan. Walihada istaratu fi sahih an yakuna saliman min syurud wa illah qadiha. Oleh karena ini para ulama ahli hadis mereka mensyaratkan dalam hadis sahih itu bahwasanya harus hadis itu saliman selamat min syurud, selamat dari keganjilan wal illah qadiha dan juga selamat dari penyakit yang merusak atau cacat yang rusak. Wal mu'allu min aqsami ilmin mustalah. Maksudnya mu'al hadis dikatakan mu'al ada ilahnya, ada penyakitnya itu termasuk pembagian ilmu mustalah. Wahwa muhimun jiddan li talibil ilmu hadis. Ini termasuk ilmu yang penting sekali bagi para pencari ilmu hadis, Hai itu inna ma'rifatahu tufiduhu faidatan kabiratan dikarenakan sesungguhnya mencari atau mengetahui ilmu tersebut adalah memberikan faedah yang sangat besar li'annahu qad yaqra'u hadisan dohiru sahih Wahwa huwa sahih dikarenakan terkadang bisa jadi dia membaca hadis yang dohirnya nampaknya sahih tapi ternyata tidak sahih dan sekarang ada dipermudah lagi